Ikhwani fi din, a'azzani wa azzakumullah jami'an. Sebelum kita memasuki hadis yang baru yaitu hadis yang ke-15 terlebih dahulu disetarkan sebagaimana seperti biasanya yaitu hadis yang ke-14 barakallahu fikum Hadis yang ke 14. Tafadhal. Tafadhal. Irfa' sautak. Naam, tafadhal. لا يحل لامرئ مسلم الا كثلاث أي السيب الزاني والنفس بالنفس الطالب في الحبيب مسلم. أه نعم تفضل Ayo na'am, tafadhal. Ayo na'am, tafadhal. من نفسه والتابع بدينه مخالف للجماعة متفق عليه نعم تفضل نعم تفضل تفضل ahsan. Tafadhal. Eh, na'am. Faddal. Hadisnya siapa? Oh, nah, nanti kalau mau ngapal yang itu dengarkan dulu yang ini. Faddal. awa, Coba, sebelah. An Aisyah Qalat Qalat Qala Rasulullah sallallahu Rahu, Muslimun. Eh, Rahu Muslim. Naam. Kita lanjutkan barakallahu fiikum hafizakumullah. Ada ya. Eh, naam. Sekarang kita akan ke hadis yang ke-15. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, Al-Imam An-Nawawi siapa namanya? Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah taala. Al-haditsul khamis 15 Hadis yang ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah siapa namanya? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Sakhr, eh, Abdurrahman As-Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu. Qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Riwayat Bukhari wa Muslimun. Hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia berucap atau berkata dengan perkataan yang baik atau lebih baik dia diam. Itu yang pertama. Jadi kalau enggak ada ucapan yang baik dia harus ucapkan, lebih baik diam. Karena diamnya dari ucapan yang tidak baik itu merupakan apa? kebaikan. Diamnya seseorang dari ucapan yang tidak jujur merupakan kejujuran. Yang kedua, Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, fal yukrim dhaifah. Hendaknya dia memuliakan tamunya. Nanti akan kita bahas tamu itu berapa hari dikatakan tamu? Apakah tamu itu masuk tamu yang datang secara tiba-tiba atau tamu yang memang kita undang atau tamu yang tanpa diundang atau bagaimana atau tamu yang sifatnya umum? Intinya barakallahu fikum yang namanya tamu, tamu. Paham ya? Mau tamu kita undang atau kita tidak mengundangnya, jatah tamu ada sendiri. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Naam, nanti akan kita lewati satu satu persatu. Naam. Barakallahu fikum, Ruwahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al Imam Al-Bukhari siapa namanya? jangan bisik-bisik ya. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. Nam Al-Bukhari. Al-Imam Muslim siapa namanya? Imam Muslim. Siapa? Allah musta'an. Yang bisik-bisik jangan bisik-bisik. Eh, jangan bisik-bisikin, bisik-bisikin enggak boleh. Biar mikir, berpikir sendiri. Amin ya? Bisik-bisikin juga keliru juga Abu Hanifah gimana? Alimah Imam Muslim Abu siapa dan siapa namanya? Hah? Abu Husain? Abu Husain siapa namanya? Eh Muslim bin Hajjaj. itu ya. Nah, jangan ngandalkan tulisan terus. Tulisan yang antum di depan antum, antum melihat kan itu? Awas, eh, di sini enggak kelihatan tapi Anda tahu. Paham ya? Jangan lihat di situ. Nah, musta'an. Dihafal. Al-Imam Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Al-Imam Muslim Abdul Hussein Muslim bin Hajjaj An-Nasaburi. Kita simpel aja. Walaupun namanya panjang lebar tapi kita ambil simpelnya cukup. Na'am barakallahu fiikum. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala, perhatikan baik-baik. Hadis yang ke-15 ini menjelaskan tentang apa? Hadal haditsu fihi di dalam hadis ini di dalamnya terdapat bayanu ba'dhi khisalil iman. Penjelasan mengenai sebagian kriteria atau ciri-ciri keimanan. Jadi keimanan itu memiliki ciri-ciri dan kriteria dan memiliki, memiliki rasa atau tidak? Rasanya bagaimana? Manis bagi orang-orang yang bisa merasakannya. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis yang sahih, na barakallahu fikum Rasulullah menyatakan bahwasanya enam seseorang tidak akan mendapatkan manisnya keimanan kecuali salah satu di antara tiga orang yang mendapatkannya. Apa hadisnya? Salatun man kuna fihi wajada bihinna halawatul iman. Eh? Tiga perkara yang manakala ada orang yang di dalamnya memiliki salah satu tiga perkara ini maka dia akan dapat merasakan manisnya keimanan. Pertama apa pertama? Nam ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaih mimma siwahuma. Pertama, hendaknya Allah dan rasulnya lebih dia cintai dibanding selain keduanya. Jadi dia lebih mengedepankan perintah Allah dan Rasulnya daripada perintah atasannya, daripada perintah bosnya. Dia lebih mengedepankan perintah Allah dan Rasulnya. Lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Itu yang pertama. Ciri-ciri orang yang akan mendapatkan manisnya keimanan dan bisa merasakan manisnya keimanan. Yang kedua, Na'am wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan hendaknya dia mencintai saudaranya atau seseorang dia tidak mencintai kecuali karena Allah, bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan karena titel dan gelarnya, tapi karena Allah taala. Jadi kalau cinta itu karena Allah taala insya Allah langgeng. ya? Karena itulah kecintaan yang dibangun di atas apa? Ketakwaan. Kalau kecintaan yang dibangun di atas dunia, cinta karena harta, cinta karena jabatan, cinta karena uang, itu nanti akan sirna secara tiba-tiba. Harta habis, enggak cinta lagi, ya enggak? Jabatan sudah nggak punya dipecat misalkan, nggak cinta lagi. Karena cinta sebabnya karena jabatan. Cinta sebabnya karena harta. Tapi cinta karena Allah Subhanahu wa taala, punya uang atau nggak punya uang, punya jabatan atau tidak karena Allah Subhanahu wa taala, inilah kecintaan yang akan langgeng sampai hari kiamat kelak. Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal eh? illal muttaqun illal muttaqin Eh? Ilal muttaqin al muttaqin? Ilal muttaqin. Jangan nah, keliru ya. Naam. Al akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adumun illal muttaqin. Persaudaraan, persahabatan itu kelak akan menjadi musuh sebagiannya terhadap sebagian yang lainnya kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa yang bagaimana? Yang bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk ciri-ciri orang yang mendapatkan manisnya iman wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu Innalillah Hendaknya dia nak mencintai seseorang, dia tidak mencintai kecuali karena Allah taala. Ingat baik-baik itu. Karena al-hubbu fillah wal bughdhu fillah min awsaq ural iman. Karena cinta di jalan Allah dan benci di jalan Allah merupakan tali ikatan keimanan yang paling kuat. Jadi orang kalau mencintai saudaranya jangan karena hartanya, jangan karena dia anak orang kaya, anak pejabat, eh, karena dia anak Pak RT misalkan, kemudian kita senang berteman, eh? atau karena anaknya Pak RW kemudian kita senang berteman, bukan. Paham ya? Tapi kita cinta mencintai saudara, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala seagama, semanhaj, seakidah, seperjuangan, paham ya? Seiman, itu penting. Na'am barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, Naam wa an yakraha ah, barakallahu fikum Wa an yakraha apa? Nah, baik ayo barakallahu fikum asan. Wa an yakraha an ya'uda al kufri kama yakraha an fi an nar. Apa kama qala Nabi sallallahu Artinya apa? Hendaknya dia benci untuk kembali kepada kekufuran, masuk dalam kekufuran sebagaimana bencinya dia kalau seandainya apa? fi an nar. Dimasukkan dalam api neraka. Jadi dia harus punya apa? jiwa yang istiqamah, kokoh. Jangan sampai dia senang kalau terjerumus dalam kekufuran. Nah, tiga perkara tersebut termasuk ciri-ciri orang yang bisa merasakan manisnya apa? Keimanan. Terus cabang-cabangnya banyak atau tidak? Kita lihat. Li'annal imana lahu khisalun wa lahu syu'abun katsiratun. Dikarenakan keimanan itu memiliki kriteria dan ciri-ciri dan memiliki cabang-cabang yang banyak. Jadi iman memiliki banyak cabang. Sebagaimana sudah kita lewati hadisnya apa? Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Keimanan itu memiliki kurang lebihnya 70 sekian cabang. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tingginya cabang keimanan adalah ucapan apa? La ilaha illallah, kalimatut tauhid, kalimatul ikhlas, kalimatut taqwa, al-urwatul wuthqa la ilaha illallah. Itu cabang keimanan yang paling tinggi. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Yang paling rendahnya cabang keimanan adalah menghilangkan rintangan, gangguan yang ada di jalan. Paham ya? Mungkin seperti pecahan kaca, batu besar yang kita bisa mengangkatnya, atau pohon yang tumbang kemudian kita bisa menyingkirkannya, atau duri-durian. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum Itu semuanya termasuk bentuk apa? Cabang keimanan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu merupakan cabang daripada keimanan. Kenapa? Karena rasa malu itu tidaklah mendatangkan kecuali apa? Kebaikan. Nah, oleh karena itu ketika ada salah seorang sahabat saat itu dia malu-malu kemudian ada yang melarangnya, Rasulullah mengatakan, "Da'hu." Biarkan dia malu. Ha, innal haya'a la ya'ti illa bi khair. Karena sesungguhnya rasa malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Tapi malu yang mana? Karena malu ada dua. Malu yang tercela, malu yang terpuji. Malu yang tercela adalah malu terhadap kebenaran. Dia mau mencari kebenaran malu dia. Saking malunya enggak mau mencari. Nah, ini keliru. Oleh karena itu sebutkan dalam hadis yang sahih, eh, barakallahu fikum ketika seorang wanita bertanya kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai mandi janabah. Nah, innallaha la yastahyi minal haq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu terhadap kebenaran. Fahal ya Rasulullah, fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza ihtalamat? Perempuan yang nanya, enggak sembarangan. Kalau laki-laki masih mending, perempuan nanya masalah mandi junub. Kira-kira kalau kita perhatikan malu enggak seharusnya? Karena kebenaran enggak malu. Tanya. Perempuan tersebut bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah perempuan juga wajib mandi apabila na'am barakallahu fikum na'am janabah atau apabila mimpi basah atau apabila dia na'am barakallahu fikum mimpi basah?" Kata Rasulullah, "Na'am idza ra'atil Iya, wajib mandi apabila melihat air. Pertanyaan yang bisa dikatakan kalau kita telusuri malu perempuan yang nanya. Tapi kita katakan bagaimana? Karena al-haq malu. Jadi kalau antum misalkan malu terhadap kebenaran, keliru. Malu bertanya apa? <laughs> nah, barakallahu fikum, sesat di jalan istilahnya mereka seperti itu ya. Karena dia malu bertanya akan tersesat nanti di, di perjalanan. Oleh karena itu kalau al-haq enggak boleh malu. Itu malu yang tercela. Malu yang terpuji yang bagaimana? Malu yang tabiat manusia. Tabiat manusia dia malu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum yang malu yang tidak sampai menghantarkan pemiliknya kepada kemaksiatan dan malu yang tidak sampai menghantarkan pemiliknya kepada apa? Nah, untuk meninggalkan ketaatan itu rasa malu yang terpuji. Seperti antum disuruh makan. tafadhal silakan ya akhi, makan. Antum malu enggak kira-kira? Malu enggak antum? Enggak malu? <laughs> Allah Subhanahu malu enggak kira-kira? Malu dan makan karena tabiat manusia malu. Bukan berarti wah anak enggak punya malu, makan karena malu enggak boleh. Keliru. Kalau malu yang sifatnya tabiat manusia, yang apa barakallahu fikum malu tersebut tidak menghantarkan untuk meninggalkan ketaatan, tidak menghantarkan untuk melakukan kemaksiatan, itu malu yang terpuji. Antum malu dan makanlah. Paham ya? Jangan jangan malu-malu, enggak -malu, usah malu-malu, makan aja. Kita katakan silakan malu dan makan. Paham ya? Malu silakan, makan juga. Paham ya seperti itu? Karena kalau kita hilangkan rasa malu enggak tepat. Paham ya maksudnya ya? Jadi rasa malu yang mana tadi yang ter yang tercela malu terhadap apa? Hah? Malu terhadap apa yang tercela tadi? Malu terhadap kejelekan. Orang tepat. Malu terhadap apa tadi? Antum? Eh, kebaikan atau kebenaran? Jangan keliru. Malu terhadap kebenaran, malu terhadap al-haq, bertanya terhadap al haq malu itu tercela. Nah, perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Wa kullu a'malil khair wa kullu ta'ati wal qurbati kulluha minal iman. Seluruh amalan-amalan kebaikan dan amalan-amalan ketaatan dan amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah taala kulluha seluruhnya termasuk bagian dari keimanan. Jadi cabang keimanan itu banyak sekali. Cabang keimanan itu banyak sekali belum tentu kita bisa mengamalkan semuanya. Namun kita bertakwa kepada Allah taala semampu kita. Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fid din, azdani wasdakumullah wa habibakumullahu jami'an. Kita lihat di sini. Kata beliau, li'anal imana, nah ini sudah antum hafal semuanya. Li'anal imana qaulun bilisan. Perhatikan baik-baik. Li'anal imana qaulun bilisan wa i'tiqadun bil qalb wa 'amalun bil jawarih ini. Ini termasuk definisi apa? keimanan menurut ahli sunnati wal jamaah. Jangan lupa, definisi iman menurut ahli sunnati wal jamaah kalau diuraikan lima perkara. Atau bisa ngulangi? Sebutkan. nutkon bilisan wa i'tiqadun bil qalb wa 'amalun bil wa yazid rahman Wayang kusul ma'asyatul rahman. Lima perkara ini adalah pengertian iman menurut ahli sunnah wal jamaah. Jangan terlupakan. Antum nah, masih ingat insyaallah? Ewa, coba diulangi. Nutkun bilisan wa bilqalb, bil qalb wa amalun bil jawarih wayang kusun maksiyah Perhatikan baik-baik. Hafalkan definisi iman. Menurut ahli sunnah wal jamaah, diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan atau berkurang dengan kemaksiatan. Itu definisi iman menurut ahli sunnah wal jamaah. Jangan sampai lupa karena nanti ada definisi yang lain menurut orang-orang apa? Orang-orang apa kemarin? Murji'ah. Hati-hati. Murji'ah punya definisi yang hampir setiap orang senang. Karena definisinya mudah. Apa itu? Iman itu sekedar diucapkan saja. Antum memang aman bilang, aku beriman kepada Allah, cukup. Walaupun enggak amalan, walaupun enggak beramal. Walaupun enggak meyakini, walaupun enggak meyakini katanya. Itu Murji'ah yang pertama. Murji'ah yang kedua mengatakan iman itu harus diucapkan dan diyakini. Lah amalannya bagaimana? Enggak perlu amalan. Hah, yang penting hatinya Mas katanya. Yang penting hatinya. Dinasihati ngoyal, bandel, nolak, bangkang, yang penting kan hatinya, Mas. Oh ya, jadi iman itu cuma diucapkan dan diyakini saja. Amalan enggak perlu. Nah, terus bagaimana? Walaupun dia minum khamar, berjudi, berzina, mabuk-mabukan, imannya sempurna seperti imannya siapa kemarin? Jibril dan Mikael katanya. Allah musta'an. Itu kelompok Murji'ah. Kelompok Murji'ah hati-hati ya. Jadi Murji'ah ini terpecah dalam Murji'atul Fuqaha Murji al Jahmiyah, Murji al Karamiyah, ini tiga-tiganya semuanya berkeyakinan amalan bukan bagian dari keimanan. Jadi iman itu enggak perlu amalan gitu loh. Paham ya? Antum udah mengucapkan aku beriman cukup. Walaupun enggak salat, walaupun enggak salat, walaupun enggak zakat, walaupun enggak zakat, walaupun enggak puasa, walaupun enggak puasa, walaupun berjudi, minum khamar, berzina, imannya sempurna. Orang banyak senang enggak kira-kira? Banyak senang. Paham ya? Karena menurut pendapat ini akhirnya mewajibkan masuk surga gitu loh. Imannya sempurna. Orang kalau imannya sempurna ke surga enggak? Naam ini murji'ah hati-hati. Murji'ah. Ada juga yang memiliki naam pendapat yang dikenal dengan garis keras dari kalangan Khawarij. Mereka ekstrim hulu di dalam meniadakan apa? keimanan. Nah, itu juga rangkaian daripada mengenai definisi al-iman. Kalau orang-orang Khawarij Keimanan itu syai'un wahid, sesuatu yang satu. Paham ya? Jadi kalau terkurangi enggak dikatakan iman lagi sudah. Paham ya itu ya? Kalau sudah terkurangi sedikit saja gara-gara dosa besar enggak dikatakan mukmin lagi, tapi kafir. Ini pendapatnya Khawarij. Dipermisalkan seperti bilangan berapa kemarin? Hmm? 10. Seperti bilangan sepuluh. Bilangan sepuluh kalau dikurangi 9 tinggal berapa? Eh? 1. Bilangan sepuluh dikurangi 1 tinggal berapa? sembilan, enggak dikatakan sepuluh lagi. Paham ya? Nah, tapi ini hanya kias yang batil. Berarti orang beriman sekali berbuat dosa besar kafir. Menurut siapa tadi? Menurut siapa tadi? Khawarij. Menurut orang-orang Khawarij. Hati-hati barakallahu fikum na'am. Terus kesimpulannya yang benar siapa? Yang benar adalah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan dalil-dalil yang ada. Al-imanu huwa nutqun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa amalun bil jawarihi wal arkan wa yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah diucapkan dengan lisan diyakini dengan hati perhatikan baik-baik diamalkan dengan anggota badan bertambah dengan ketaatan berkurang dengan kemaksiatan itu definisi iman menurut ahli sunnah wal jamaah kita lihat kembali fal a'malu sawa'an kanat min a'malil qulub maka amalan-amalan baik itu merupakan amalan-amalan hati kal khauf, seperti rasa takut, wal khasyah, rasa takut yang lebih daripada khauf, wa raghbah. Nah, raghbah juga rasa cinta, keinginan, rahbah, rasa takut. Nah, ini hampir mirip semuanya, khauf, khasyah, rahbah. Nah, kalau rahbah rasa cinta. Au min a'mal jawarih atau termasuk amalan-amalan anggota badan, kas salat seperti salat, wasiyam seperti puasa, wal hajj seperti haji, was seperti sedekah, wa ghairi dzalik dan yang selain itu. Kulluha min haqiqatul iman dakhilatun fi. Ini perlu diperhatikan baik-baik ini. Semuanya itu merupakan hakikat keimanan yang ada di dalamnya. Jadi keimanan mau tidak mau harus apa? Harus apa? Harus ada amalannya. Harus ada amalannya. Jadi sangat keliru orang-orang yang antum saksikan terkadang sebagian tempat atau di masyarakat itu kalau tanya, yang penting kan hatinya Mas, walaupun jelek-jelek kayak gini, walaupun setiap hari mabu-mabuan yang penting kan hatinya Mas. Paham ya? Karena mereka nilainya iman itu yang ada di dalam hati itu benar, cuman tampakkan dengan perbuatan, bukan dengan semata-mata hati saja. Perbuatan itu akan mencerminkan apa yang ada dalam isi hatinya. Nah, Allahumma astaghfirullah. Kita lihat sini. Wa fi hadzal hadits bayanu syai'in minha dari dalam hadis ini ada penjelasan sedikit daripada amalan-amalan yang berupa naam keimanan tersebut. Karena keimanan cabangnya sangat banyak sekali di antaranya yang beliau sebutkan di sini. Rasa takut, perhatikan Abdurrahman. Rasa takut naam harus ditujukan kepada siapa? Boleh enggak kita takut dengan jin, setan? Eh, benar. Nah, ingat-ingat ya, enggak boleh takut dengan jin, setan, atau yang dikenal dengan apa? hantu atau yang semisal nggak boleh. Eh, perhatikan baik-baik. Nah, barangkali fikum malam hari lampu mati berani keluar sendiri? Eh, harus berani. Sudah belajar masalah tauhid, tauhid uluhiyah, rububiyah, semua sifat yang berlalu-berlalu berikutnya yang kedepannya nggak usah takut. Takut apa? Sudah kita ingat lewati berkali-kali ya. nggak boleh takut dengan jin dan setan. Karena mereka belum mengalami apa? Belum menampakkan di hadapan kita. Baru bisikan-bisikan yang terkutuk. Hati-hati, di depan sana ada pohon beringin, besar pohonnya. Di situ ada penunggunya katanya. Nah, sudah merinding semua badan. Hati-hati barakallahu fikum hindari yang seperti itu. Jangan takut dengan jin ataupun setan lewat bismillah kita sudah enggak ada apa-apa insyaallah. Kalau seandainya benar-benar nampakkan dan kaget, boleh enggak? Boleh khauf tabi'i. Khauf tabi'i. Kalau benar-benar nampak ya, antum lagi lewat nampak depannya gitu misalkan. Kaget antum. Nah ini tabi'i. tapi kalau nggak ada apa-apa baru gambar-gambaran, bayang-bayangan orang ngabarkan, enggak usah takut. Bismillah. tam ya seperti itu. Naam. Insyaallah siap ya, Pak ya? Ayo, nah harus berani. Enggak boleh takut dengan jin atau setan. Naam. Barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, "Man yu'minu billahi wal yawmil akhir" Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, al aslu huwal imanu billahi azza wajalla. Ini hukum asalnya. Hukum asalnya itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengaku beriman banyak, tapi yang istiqomah itu yang sedikit. Paham ya? Nah, barakallahu fikum sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Banyak orang-orang yang mengatakan kami beriman, tapi yang istiqomah itu sedikit. Paham ya? Oleh karena itu diperintahkan untuk beriman dan istiqomah. Ha? Innal ladzina qalu Eh, innal ladzina qalu Allah Bukan hanya rabbuna Allah, Rabb kami Allah. Banyak yang mengucapkan itu, tapi kenapa ditekan summa di sini? Summa stakamu kemudian mereka beristiqamah karena banyak orang-orang yang tidak istiqamah dengan ucapannya. Paham ya? Nah, kalau cuma mengucapkan banyak, beriman banyak yang mengucapkan, tapi istiqamah di atas keimanan itu yang berat, butuh perjuangan dan pengorbanan. Nah, barakallahu fiikum, perhatikan baik-baik. Berikutnya kata beliau di sini, wal yaumil akhir alladhi huwa al-ba'tsu wan nusur yaumil qiyamah. Dan beriman terhadap hari akhirat. Yang mana hari akhirat itu adalah hari al-ba'ts, hari kebangkitan wan nusur, dikumpulkan di hari kiamat kelak. Dikumpulkan di mana, Talha? Dikumpulkan di padang mahsyar dataran yang sangat luas sekali tidak ada bangunan di situ. Semuanya dikumpulkan dalam keadaan telanjang. Tanpa alas kaki. Tanpa berkhitan. Sendiri-sendiri. Ya, sebagaimana hadis yang sering kita ucapkan, yusharun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan ghurla wa fi buhma. Artinya apa? Nanti di hari kiamat semua manusia dikumpulkan jadi satu, lelaki dan wanita dalam keadaan telanjang, tanpa beralas kaki, tanpa berkhitan, sendiri-sendiri bayangkan para fikum. Mana bapaknya? Mana ibunya? Mana kakaknya? Kakaknya, neneknya, semuanya gak ada yang berduaan. Sendiri-sendiri. Oleh karena itu kita ambil pelajaran bahwasanya na'am para fikum sebelum menuju ke hari akhirat tersebut, hari kiamat tersebut antum saksikan di kuburan. Di kuburan antum saksikan atau tidak? Di kuburan. Mulai dari pejabatnya, mulai dari rakyat sipilnya, namanya RT dan RW-nya, kemudian apa lagi? Kadus dan kadesnya, bupati dan juga camatnya, gubernurnya, DPR, MPR, menteri, presiden, semuanya jadi satu di kuburan itu. Sendiri-sendiri. Mana ada presiden, wakil presiden jadi satu itu. Dipisahkan. Namanya Dipisahkan kuburannya. Itu pun yang dibawa apa sobat? Beberapa helai kain kafan. Pakaiannya mana pakaiannya? Pakaian mewah yang dulu dipakai mana? pakaian mewahnya, mobilnya, rumahnya, semuanya ditinggal. Karena orang itu kalau meninggal dunia yang mengikuti dalam kuburan yang menyertainya adalah apa? Amalannya. Paham ya? Yatsba'ul yatsba'ul mayyit salah. Yang mengikuti manjat itu tiga perkara. Tiga perkara ini jiu isnani wa yabqa wahid. Yang dua kembali ke dunia, yang satu menemani si mayat tersebut. jiu ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu yang kembali pulang ke dunia keluarganya hartanya tinggal semuanya nggak ada yang kemudian keluarganya temani dalam kuburan itu ada nggak nggak ada kemudian apa hartanya pakaiannya tinggal semuanya amalannya menyertainya nah amalan ini yang akan apa akan membahagian membahagiakan si mayit apabila amalannya baik paham ya nah nasallaha assalamatul afiyah intinya barakallahu fikum sebelum menginjak hari kiamat saja sudah dikasih pelajaran untuk kita berpikir di kuburan sudah sendiri-sendiri Pakaian pun enggak dibawa kecuali beberapa helai kain kafan. Nanti dari kiamat enggak kain kafan boleh syai, telanjang laki-laki dan perempuan jadi satu. Terus bagaimana kalau saling lihat-melihat? Perempuan laki-laki jadi satu telanjang. Bagaimana kalau saling lihat-melihat? Hah? Enggak sempat. Asal enggak sempat. Nah, karena datang dalam hadis yang sahih, hadisnya Ummul Mukminin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, suatu ketika Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, Naam, Berkumpul bersatu laki-laki dan wanita, melihat sebagiannya aurat sebagian yang lainnya kata Rasulullah, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, innal amra ashad min an yanzura ba'duhum ila aurati ba'd." Wahai Aisyah, perkaranya itu lebih dahsyat, enggak sempat lagi sudah. Perkaranya lebih dahsyat daripada sekedar menyempatkan melihat aurat sebagian yang lainnya enggak sempat, nafsi-nafsi. Allahu musta'an sallallahu salamata wal afiyah ngeri ya akhi barakallahu fikum. Na'am. Allahu musta'an. Kita lihat di sini li'anna man amana bil ba'tsi fa innahu yasta'iddu lahu dikarenakan barang siapa yang beriman terhadap hari kebangkitan maka sesungguhnya dia akan mempersiapkan untuknya bersiap-siap untuk apa na'am barakallahu fikum dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibangkitkan dalam keadaan yang sudah kami sebutkan tadi wa mujarradul iman bil ba'tsi dunal isti'dad lahu la yufidu syai'an semata-mata cuman beriman beriman terhadap hari kebangkitan tapi enggak bersiap-siap itu nggak memberikan faedah sedikit pun. Jadi beriman dan bersiap-siap apa yang paling bagus perbekalan yang di nambawa ketika sudah meninggal dunia? Ketakwaan. Dalilnya Lewat apa? Eh, bismillah. Eh, yang mana? Dalilnya mana? Bahwasanya sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Hah? Ewa, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan carilah bekal kalian, berbekalah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Bukan makanan, bukan minuman, bukan perhiasan, bukan emas. Anda saksikan sebagian kuburan-kuburan Cina, yang mungkin yang pernah saksikan ya, itu banyak kisahnya. Itu kalau dikuburkan nanti ada beberapa hartanya dimasukkan ke situ. Paham ya? Nah, masih dipakaikan apa? Jas, kemudian dasi, emas-emasnya ditaruh di situ. Di dalam kuburan bayangkan. Mereka mereka pikirannya pikirannya kehidupan kuburan sama dengan kehidupan dunia. Padahal sama atau beda? Beda. Buktinya apa? Kalau antum buka, tiga hari, empat hari antum buka misalnya kuburannya, kira-kira biasanya itu masih utuh mayatnya. Maksudnya apa? Maksudnya itu katanya ada adab kubur, ada kenikmatan kubur kok masih utuh gitu Kata mereka ya, kita katakan hidupnya lain, kehidupannya lain, alamnya lain. Oleh karena itu sangat disayangkan orang-orang yang ziarah kubur bawa apa? Bawa bunga satu truk, bawa tangki satu air untuk disiramkan biar dingin katanya. Ditaburkan bunga-bunganya. Itu sangat disayangkan. Kenapa? Karena mereka menganggap kehidupannya itu seakan-akan merasakan seperti orang yang masih hidup. Padahal beda apa lain? Hah? Beda apa lain? Lain. Paham ya? Nah, barakallahu fikum beda ya. Kehidupannya lain walaupun ada tabur-taburkan enggak ada manfaatnya. Air pun antum semparkan gitu walaupun satu tangki, enggak ada faedahnya, longsor. Paham ya? Nah, terus bagaimana yang tepat? Yang tepat didoakan barakallahu fikum. Jangan sampai lupa didoakan. Didoakan itu enggak harus ke kuburan. Nah, didoakan dari rumahnya pun bisa. Paham ya? Nah, kita masuk ke area kuburan sudah ada doanya. Doanya apa? Nah, siapa yang ingat? Doa masuk ke area kuburan? Ayo ya, bismillah. Assalamualaikum ya ahli ya minal muslimin wa inna Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahli diyar. Kita ucapkan salam penduduk negeri kuburan tersebut. Assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minin wal muslimin. Wa inna barakallahu fikum wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Doa ketika antum masuk ke area kuburan, nah mendoakan sebelum masuk pun sudah ada doanya tadi itu. Assalamualaikum ahla diyar. Keselamatan untuk kalian wahai penduduk negeri ini. Negeri kuburan penduduk mereka. Mereka penduduknya dalamnya. Paham ya? Minal mu'minin wal muslimin. Orang kafir enggak masuk walaupun kuburannya campur, tapi doa itu untuk untuk orang mukminin dan muslimin saja. Paham ya? Wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Dan sesungguhnya kita semuanya akan menyusul. Antum akan nyusul enggak kira-kira? Nyusul. Cuman kapannya wallahu a'lam. Kita semuanya akan menyusul. Nah, nasallahu lana wa lakumul afiyah. Kita doakan sudah di situ. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kalian untuk kita semuanya keselamatan. Ikhwan fiddin dan wasakumullah. Jadi kehidupan hari kiamat, kehidupan kuburan itu sudah lain lagi, alam barzakh dan yang semisalnya. Kata beliau di sini perhatikan baik-baik, balabudda an yasta'iddal 'abdu lil ba'fi. Bahkan seharusnya seorang hamba bersiap-siap untuk dibangkitkan. Fayuksiru minal hasanat dan hendaknya dia berbanyak beramal amalan kebaikan. Wa yatubu an sayyi'at dan bertaubat dari dosa-dosa kecil atau dosa-dosa yang dia lakukan. Qabla an yamuta wa yub'ats. Sebelum dia mati dan sebelum dia bangkitkan. Karena kalau orang bertaubat menunggu nyawa sudah sampai di kerongkongan, diterima atau tidak? Eh? Enggak diterima. Dalilnya mana dalilnya? Rasulullah menyatakan dalam hadis yang sahih, "Inna Allah taubat taubatal 'abdi malam yugharghir." Sesungguhnya Allah Taala senantiasa menerima taubatnya seorang hamba selama nyawanya belum sampai di kerongkongan, belum gharghara. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi ada kesempatan segera bertobat. Enggak menunggu nanti anak kalau tobat, tobatnya nanti kalau sakit saja katanya. Keliru. Sakit enggak sakit, sehat ataupun enggak, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di balik taubat ada eh? Ada keberuntungan, kebaikan dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Na'am ahsan wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Ini falah keberuntungan. Artinya apa? Bertobatlah kalian semuanya wahai segenap kaum muminin. Semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Orang tobat itu enggak rugi, beruntung tapi tobat yang sahih, taubat yang nasuha. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Nam, ya ayuhaladina amanu, tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah Taala dengan taubat yang naswa, taubat yang benar, taubat yang sahih. Disyaratkan untuk taubat yang benar beberapa syarat. Sebutkan syarat-syaratnya. Ikhlas. Tidak mengulanginya. Menyesalinya. Meninggalkannya. Ahsan barakallahu fikum. Nah, hafal? Atau lihat? Hafal? Bagus. Nah, asans. Nah, seperti ini dihafal, ulang-ulang terus. Syaratnya empat tadi. Empat tersebut berkaitan dengan orangnya. Eh, yaitu apa? Ikhlas, kemudian apa? Meninggalkan, kemudian menyesali, kemudian bertekad bulat untuk tidak mengulangi. Itu syarat taubat. Kalau kembali pada waktunya, kapan dan kapan waktunya? Kapan dan kapan? Sebelum matahari terbit dari barat. Paham ya? sebelum matahari terbit dari arah barat. Benar? Ayo na'am. Terus sebelum apa? Ayo sebelum Ghar-ghara itu nyawa seperti kerongkongan. Paham ya? Itu sudah terima lagi sudah. Oleh karena itu, nah barakallahu fikum taubat itu jangan ditunda-tunda. Nanti ajalah taubatnya pekan depan. Kalau Idul Fitri kita saling maaf-maafan katanya. Ya kan, Mas? Eh, jangan ditunda. Taubat itu segera. Ngapain nunda Idul Fitri? Enggak kalau masih hidup, kalau meninggal dalam waktu sebelum Idul Fitri kan berbahaya. Bertobat segera para barakallahu fikum. Naam. Allahu musta'an. Kita ambil dikit lagi. Hada wajhu dzikril iman bil yaumil akhir. ini sisi penyebutan beriman terhadap hari akhirat. Ma'al imani billahi azza wa jal. Bersamaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa illa dan jika tidak demikian, fa'arkanul iman sittatun. Rukun-rukun iman itu ada enam. Rukun iman ada berapa? Ada enam. Sebagaimana sudah kita lewati. Karena huwa ma'lumun. Sebagaimana yang sudah diketahui. Akhiruha al-imanu biba'si. Yang akhir-akhirnya adalah beriman terhadap hari kebangkitan. Walaupun yang paling terakhir beriman dengan takdiran itu. Walakinnahu dhakarahu ma'al imani billahi ta'kidan lahu. Akan tetapi disebutkan beriman terhadap hari akhirat bersamaan dengan beriman kepada Allah Ta'ala sebagai penguat sebagai penguat untuknya. Jadi kalau dia itu benar-benar beriman kepada Allah Taala harus beriman juga dengan hari akhirat. Semuanya akan dibangkitkan, akan di kalau fiikum dikumpulkan. Walaupun yang meninggal dunia dibakar, kemudian dalam keadaan mayatnya hancur, semuanya akan dibangkitkan semuanya, dikumpulkan jadi satu. Nah, dikumpulkan jadi jadi satu. Kita lihat wali annal insana ida amana annahu sayubasu, wa yuhasabu wa yujaza. Dan dikarenakan manusia apabila dia beriman maka sesungguhnya dia akan dan, dan bahwasanya manusia apabila dia beriman bahwasanya dia akan dibangkitkan dan akan hisab dan akan dibalas fa innahu yahtammu wa yasta'iddu ini pentingnya di sini. Kalau orang itu beriman bahwasanya dirinya akan dibangkitkan dan akan dihisab dan akan dibalasi, dia akan yahtam, perhatian penuh, wa yasta'iddu, bersiap-siap wa yuqimu baqiyata arkan Islam dan menegakkan mengerjakan sisa-sisa rukun Islam yang ada. Wa ghairaha dan yang selainnya minal wajibat dari kewajiban-kewajiban wa yastanibu al muharramat dan orang tersebut akan meninggalkan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan. Jadi akan bersiap-siap melakukan perkara-perkara yang bermanfaat, perkara-perkara yang berfaedah, bukan apa? pagi, siang, malam, dunia tidur, main-main, bukan itu. Paham ya? Karena orang itu kalau misalkan apa? Cuman malamnya tidur, siangnya main-main, enggak ngambil faedah wala syai, enggak belajar, enggak mempelajari ilmu agama dipermisalkan bagaikan apa? Bagaikan kehidupan binatang ternak. Apa pantunnya? Hah? Idza kunta Famisluka fid dunya Naam ahsan idza kunta la taqra'u wala anta fahimu apabila engkau tidak membaca tidak memahami enggak mau belajar famautuka khairun hayat min hayatika daimu matimu lebih baik daripada hidupmu selama-lamanya karena gitu terus paham ya enggak mau memahami enggak mau belajar enggak mau baca naharuka la'ibun wa lailuka naimu siangnya main-main malamnya tidur paham ya Nah, maksudnya itu permisalan seperti itu. Paham ya? Malamnya tidur, siangnya main-main, enggak -main, mau belajar, enggak mau mempelajari ilmu agama. Paham ya? Bukan antum, bukan antum. Maksudnya semuanya permisalan, permisalan orang yang enggak mau belajar. Permisalan orang-orang yang enggak mau belajar seperti itu. Eh, paginya, siangnya main-main, malamnya tidur. Famissuka fid dunya apa? Aisyul bahaimu. Maka permisalanmu di dunia bagaikan hidupnya binatang ternak. Allah musta'an. Jadi perlu kita yang namanya apa barakallahu fikum persiapkan. Nasallahu salamatan afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin.